Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yardha Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Kita lanjutkan Pembahasan kita dari kitab Siyam dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Kita masih dalam pembahasan bab yang ketiga masuk pada masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua makruhatus siam perkara-perkara yang dibenci ketika berpuasa perkara-perkara yang makruh ketika berpuasa yukrahu fi haqqis shaimi ba'dul umur allati qad ila jirhi saumihi wa naqsi ajrihi dibenci bagi orang yang berpuasa ya. beberapa perkara yang kadang bisa membawa kepada rusaknya puasanya atau cacatnya puasanya atau kurangnya pahalanya. dimakruhkan bagi orang yang berpuasa beberapa perkara yang kadang menyebabkan cacat puasanya atau menyebabkan berkurangnya pahala puasanya. Apa saja? <coughs> Wahya. <coughs> Yaitu diantaranya Al-awwal yang pertama al-mubalaghatu fil madmadoti fil wal istinsyaq. Berlebihan ketika berkumur-kumur atau ketika beristinsyak, ketika memasukkan air ke hidung. Kemudian mengeluarkannya kembali. Berlebihan ketika madmadah berkumur-kumur atau ketika istinsyak ya, ini hukumnya makruh dibenci ketika berpuasa kalau di luar puasa ini masyru' dianjurkan sekali ya untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak ya. tetapi ketika berpuasa ya, tidak dianjurkan untuk mubalaghah bersungguh-sungguh dalam istinsyak Kenapa wadzalika khasyata an yadhhabal ma'u ila jawfi? Yang demikian karena khawatir air akan masuk ke tenggorokannya. Ketika dia semangat bersungguh-sungguh untuk madmadoh dan istinsyak, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman." Dan bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyak illa kecuali antakuna shaiman kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. <coughs> Ini yang pertama dari perkara-perkara yang makruh dibenci ketika puasa yaitu bersungguh-sungguh atau berlebihan ketika berkumur-kumur atau ketika istinsyak memasukkan air ke hidung ya, ketika berwudu. <coughs> Kemudian Bagaimana jika seseorang berkumur-kumur atau beristinsyak kemudian secara tidak sengaja air masuk dia sudah berusaha untuk hati-hati ya, untuk tidak bersungguh-sungguh ketika kumur-kumur atau ketika istinsyak namun Qadarullah airnya masuk Apakah batal puasanya? Nah Jika kondisinya demikian Tidak disengaja ya, Maka Fala yubtil siyamah Tidak membatalkan puasanya Karena dia tidak menyengaja hanya saja dia mau kumur-kumur karena berwudu atau istinsyak ya. di awal wudunya ya. dan dia tidak sengaja ya, memasukkan air ke tenggorokannya maka tidak membatalkan puasanya berdasarkan ayat walaysa 'alaikum junahun fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum dan tidak ada dosa atas kalian pada perkara-perkara yang kalian tidak sengaja mukhti akan tetapi dosa adalah naam apa-apa yang kalian sengaja melakukannya Tapi dan ini yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al uthaymin rahimahullahu taala. <coughs> ini yang pertama. Asani yang kedua, al qublatu liman taharraka syahwatahu au syahwatuhu. Di antara perkara-perkara yang dibenci ketika berpuasa adalah qublah liman taharraka syahwatuh mencium istri ya. bagi orang yang libidonya tinggi ya. bagi orang yang syahwatnya bergejolak maka makruh dia mencium istrinya ketika berpuasa jika dia orang yang eh, libidonya tinggi atau gejolak syahwatnya besar. Ya. Wakana miman layak manu ala nafsih dan dia termasuk orang yang tidak menjaga, tidak bisa menahan dirinya, ya. tidak bisa menahan dirinya atau nafsunya. Maka orang seperti ini rohulis soim an yuqabbila zaujatah. Maka orang yang berpuasa yang seperti ini makruh dibenci untuk mencium istrinya. Nah. Au ammatahu atau mencium budaknya, budak perempuannya. Nah, makruh hukumnya. Jika dia orang yang syahwatnya bergejolak ya, dan termasuk orang yang tidak bisa menahan diri. Ya Kenapa makruh? Ya. Gak boleh. Ya. Padahal istri-istri sendiri atau budak-budak sendiri. Ya. Yang demikian li'anna haqatu addi ila asarati syahwati allati tajurru ila fasadi saum bil imna'i awil ijma' awil jima' Karena yang seperti ini dapat menyebabkan bergejolaknya syahwat memuncaknya syahwat yang akan menyeret kepada rusaknya puasa dengan sebab keluarnya mani atau dengan sebab jima. Ini jika dia <clears throat> adalah orang yang syahwatnya bergejolak atau orang yang tidak bisa menahan nafsunya. Maka makruh dibenci mencium istrinya ketika berpuasa. Demikian karena yang seperti ini akan membawa kepada rusaknya puasa, membawa dia kepada imna, keluarnya mani atau bahkan akan membawa dia kepada jima' Kemudian bagaimana jika dia orang yang bisa menahan diri? in amina ala nafsihi min fasadi saumihi falabas. Jika dia orang yang bisa menahan nafsunya, bisa menahan dirinya, ya. bisa menahan untuk tidak merusak puasanya, ya. falabas maka yang demikian tidak mengapa. Nah. Kenapa kok tidak mengapa? Li'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa Yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi pernah mencium istri beliau sedangkan beliau sedang berpuasa. Pernah beliau lakukan. Namun ciuman kasih sayang ya, bukan ciuman yang dipenuhi dengan syahwat Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha Dalilnya adalah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya sedangkan beliau sedang berpuasa. Kemudian kata Aisyah wa kana amlakakum liirbi dan adalah beliau orang yang paling bisa menahan diri, paling bisa menahan hajatnya, nafsunya di antara kalian. hadis atau riwayat dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Maka dengan dalil ini atau riwayat ini <clears throat> boleh bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya jika dia adalah orang yang bisa menahan nafsunya, bisa menahan dirinya dan bukan orang yang naam syahwatnya bergejolak. <coughs> Juga dalil lain <coughs> adalah riwayat yang datang dalam Sunan Abi Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. bahwasannya ada seseorang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bertanya tentang hukum mubasyarah, hukum bercumbu dengan istri ketika berpuasa. Ya. Dan makna bercumbu otomatis ada ciuman atau yang semisalnya. Orang ini bertanya, apa hukum bercumbu dengan istri ketika berpuasa? farakhasalahu. Maka Rasulullah SAW memberi keringanan kepada orang ini, ada membolehkan. Wa atahu akhir, kemudian datang yang lain. Bertanya lagi dengan kasus yang sama. Fasa'alahu anha fanaha. Bertanya tentang hukum bercumbu dengan istri ketika berpuasa. Orang yang kedua ini Rasulullah SAW melarangnya, nggak boleh. Yang pertama tadi apa? Silahkan. Nah, orang yang kedua, nah, jangan, ya, nggak boleh. Taib check and recheck. Faidalladhi rakhasalahu syekhun. Ternyata yang Rasulullah SAW perbolehkan tadi adalah syekhun. Ya, orang yang tua. Orang yang sudah lanjut usia. Nah, yang yang sudah tidak seperti anak muda ya, tidak seperti darah muda. ternyata orang pertama tadi orang tua. Nah, maka beliau membolehkan. Waladinahahu syabun dan ternyata orang yang kedua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh bercumbu dengan istri ketika berpuasa adalah seorang syabun, anak muda. Nah. <coughs> Taib sehingga juga berdalil dengan hadis ini Naam. Taib. Eh, bolehnya mencium istri ketika dia adalah orang yang mampu untuk menahan nafsunya. Jika dia orang yang tidak mampu menahan nafsunya maka makruh hukumnya, dibenci hukumnya. <coughs> nah. Mungkin ada yang bertanya, Ada juga orang yang syekh ya. Nah, sudah tua tapi darahnya semangat muda gitu. Ya. Semangatnya semangat muda. Nah. tay barakallahu fik. Nah. <clears throat> Bisa saja ada ya, mungkin mengalami puber yang keempat ya. Nah, mungkin ya, ada satu dua seperti itu, namun ini nadir, ini jarang ya, sehingga tidak menjadi hukum. Sehingga alal aghlab pada umumnya orang kalau sudah tua itu naam tidak seperti lagi e, semangat muda ya. <coughs> Namun jika dia orang yang syekhun orang yang tua lanjut usia ya tetapi memiliki naam gejolak syahwat yang seperti ini seperti anak muda maka dia pun dihukumi nah orang yang tidak diperbolehkan untuk mencium istrinya ketika berpuasa walaupun dia tua. Nah, ketika dia tahu dirinya tidak bisa menahan dirinya. Dan syariat ini menganjurkan untuk saddu Ya, untuk menutup celah, menutup pintu-pintu yang menuju kepada eh, kerusakan. Sehingga orang yang tadi nggak bisa nggak bisa menahan hawa nafsu, ya, nggak boleh dia atau dibenci baginya untuk mencium istrinya ketika berpuasa. Kenapa? Karena ini akan membawa dia untuk merusak puasanya. Nah, sehingga naam harus ada sadu dhara'i. Ya. Menutup pintu, menutup celah jalan yang menuju ke sana sehingga tidak diperbolehkan bagi yang tidak bisa menahan nafsunya untuk mencium istrinya walaupun istri sendiri. Kemudian <clears throat> wa kadzalika alaihi tajannubu kulli ma min sya'nihi isaratu syahwatihi wa tahrikiha. Dan demikian juga wajib baginya untuk menjauh dari semua perkara yang bisa menyebabkan bergejolaknya syahwat dan bergeraknya syahwat orang yang berpuasa hendaknya dia menjauh dari semua perkara yang bisa menyebabkan bergejolaknya dan bergeraknya syahwat. Kaidamatin nazar ila zaujah. Seperti contohnya eh, terus memandang kepada istrinya. Ya, memandang kepada istri hukum asalnya boleh. Ya. Tetapi ketika hal tersebut merupakan sebab yang bisa menggerakkan syahwat ya, maka hendaknya dihindari. Nah, seperti terus memandang istrinya, ya. merasa istrinya adalah yang paling tercantik di dunia, ya. dipandang terus. Ya. Nah, lagi tidur pun dipandang terus. Ya. Nah, maka jika ini menyebabkan dia bergerak syahwatnya, maka hendaknya as seorang yang berpuasa menjauh ya, dari melakukan perkara-perkara yang bisa menyebabkan bergeraknya syahwat, seperti terus memandang kepada istri. Ya. Awil amah atau terus memandang kepada amahnya. Ya. Terus memandang kepada budak perempuannya. Awil tafakur fisya'nil jima'. <clears throat> atau memikirkan tentang perkara jima ya. maka yang seperti ini adalah sebab yang bisa e, menggerakkan syahwat maka tidak diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa melakukan hal-hal yang demikian nah, hendaknya mereka orang yang berpuasa menjauhi hal-hal yang demikian nah, memandang terus istrinya atau memikirkan tentang jima ya atau yang semisalnya dari sebab-sebab yang bisa menggerakkan syahwat. <coughs> Li'annahu, kenapa? Li'annahu qad yuaddi ilal imna'i awil jima'. Karena yang demikian itu kadang na'am menyebabkan dia na'am untuk imna, menyebabkan dia imna atau jima', menyebabkan dia atau membawa dia kepada imna keluarnya mani ataupun jima. Baik. <clears throat> Ini yang kedua. Asalis yang ketiga. Bal'un nakhamati. Di antara perkara yang makruh atau dibenci ketika berpuasa adalah bal bal'un nakhamah. Menelan dahak. Li'anna zalika yasilu ilal jauf. Karena yang demikian itu naam masuk ke dalam jaufnya. Masuk ke tenggorokannya, ke lambungnya. Wa ya, Dan dia dan menyebabkan dia kuat ya, dengan menelan benda tersebut. Ya. Ila janibil istighzar wad darar Ditambah lagi Naam perbuatan tersebut istiqzar, perbuatan yang naam menjijikkan ya. Waddoror dan ada bahayanya dan bermudorot. Aladiyah sulu min hadil fi'al yang diakibatkan karena perbuatan ini. Baik. Allahu alam, ada dorornya, mudorotnya. Menelan ingus. Hah? Ana atiba para dokter. <coughs> Hah? Ada mudaratnya? Menelan ingus, dahak. Hmm? kuman bakteri infeksi bakteri ya. baik <clears throat> Wallahu a'lam. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau berpendapat <clears throat> bal'un nakhamah menelan nakhamah apa ini dahak ini tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa tidak membatalkan nah, baik karena nakhama atau dahak tersebut belum keluar dari mulutnya lain halnya ketika telah keluar dari mulutnya kemudian diisap lagi <coughs> maka ini membatalkan puasa jika belum keluar dari mulutnya maka tidak termasuk pembatal puasa karena yang demikian tidak termasuk e, makan dan juga tidak termasuk minum dan yang lainnya. Dan hukum asalnya puasa adalah sah. Nah, tidak bisa dikatakan batil atau rusak kecuali dengan dalil yang sahih. Baik. Jika dikatakan makruh, ya, dibenci, ya, nah, Mungkin saja ya, Karena sebab-sebab tadi Nah mungkin Terdapat Apa ini eh, Suasana yang istiqzar ya, Atau kondisi yang istiqzar Yang mungkin menjijikkan ya, Atau mungkin ada dorornya Ya, mungkin ada bakteri, virus dan lain-lain. <coughs> Sehingga dikatakan makruh. Nah, tapi tidak sampai kepada derajat <coughs> haram atau tidak boleh atau dilarang. Karena menelan ludah ataupun dahak ya, selama belum keluar dari mulutnya ini tidak membatalkan puasa. Nah, <clears throat> Wallahu taala a'lam. Kemudian ar-rabi' yang keempat, zauqut taamil ghairil hajah. Perkara-perkara yang dibenci, yang makruh bagi orang yang berpuasa adalah mencicipi makanan li ghairil hajah tanpa ada keperluan. Ya. Tanpa ada kebutuhan. Fa'inkana muhtajan ila dzalik dan jika dia butuh, perlu untuk melakukan mencicipi makanan ka'an yakuna tebahan. seperti misalnya dia seorang tebah ya, seorang tukang masak ya. yahtaju li dzauqi milhihi wa ma'ashbahahu. dia butuh untuk eh, mencicipi rasanya, ya, baik rasa asinnya atau yang lainnya. Falabas, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, bagi tobah si tukang masak ya, yang dia butuh untuk mencicipinya, khawatir keasinan <coughs> atau khawatir kemanisan ya, atau yang semisalnya. Ma'al hazar dengan disertai kehati-hatian min wusuli syai'in min dzalika ila halqi Kehati-hatian dari e, masuknya naam makanan tersebut ke tenggorokannya. Jadi cukup di ujung lidahnya. <coughs> Untuk mengetahui <coughs> e, tepat atau belumnya rasa yang diinginkan. Sehingga boleh bagi tobah bagi tukang masak. Ya. Adapun li haja, adapun karena tidak ada keperluan, tidak ada kebutuhan ya. Dia bukan tobak, bukan tukang masak juga ya. Maka hal yang demikian makruh, dibenci, enggak boleh. Ya. Lagi puasa ke dapur lihat makanan, cicip ya. Nah. Padahal tapi Dia bukan tukang masak kupu-kupu Baik. Ini diantara perkara-perkara yang makruh dibenci bagi orang yang sedang berpuasa. juga termasuk <clears throat> hukum yang sama dengan e, hukum mencicipi makanan tadi adalah bagi seorang ibu yang mengunyahkan makanan untuk anaknya. Boleh, ya. Misalkan namanya anaknya baru lahir atau masih kecil, ya, harus dikunyahkan terlebih dahulu, maka boleh. Dengan syarat dia tidak menelannya. Nah, <clears throat> Kemudian apa hukum menelan sisa-sisa makanan yang ada di mulutnya? Nah, Misalkan sahurnya dengan daging kambing. Ya. Banyak yang nyelap <clears throat> di giginya. Nah. Apa hukumnya menelan sisa makanan yang menempel di giginya? Ya. Baik. <clears throat> Al-zahir yang seperti ini yufattir as membatalkan orang yang berpuasa. Membatalkan puasa. Baik. Maka wajib ya, bagi kita untuk mengeluarkan sisa makanan yang ada di mulut dan tidak menelannya. Kemudian apa hukum menggunakan suntikan. Ya. Ataupun naam <clears throat> infus ya. bagi orang yang saim bagi orang yang berpuasa Al-Zahir Hukum suntikan Itu dirinci Jika suntikan tersebut adalah Suntikan yang Mugadziah Yang bisa menguatkan Pengganti makanan Mengandung energi vitamin atau yang semisalnya. Maka yang sedemikian yufattirus siyam, membatalkan puasa. Dan jika tidak demikian, suntikan tersebut murni obat, murni obat, maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa dan ini pendapat yang dirojekan oleh Syekh bin Baz Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya. Kemudian apa hukum memasukkan obat lewat dubur. Ya, biasa ada orang yang eh, menggunakan obat <clears throat> dari lewat duburnya. Ya, mungkin karena panas atau yang semisalnya. Tahtaj ila idkhalil adwiyah antariki dubur. Sehingga dia butuh untuk memasukkan obat ke Naam tubuhnya lewat jalan duburnya Fi khilaf ada perselisihan dalam masalah ini Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala <clears throat> Demikian juga Syekh bin Baz Rahimahullah taala beliau membolehkan yang demikian Artinya tidak membatalkan puasa ya. Memasukkan obat lewat dubur nah, Ini tidak membatalkan puasa Karena yang demikian Tidak dinamakan makan dan tidak dinamakan minum Baik secara bahasa atau secara nah, syariat ya. Atau secara urf ya. Dan juga tidak ada dalil ya, yang menunjukkan batalnya orang yang memasukkan sesuatu lewat duburnya. Hingga memasukkan obat lewat dubur ini tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang rojih yang dipilih oleh Syekh bin Bas dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. <clears throat> Demikian juga obat yang dimasukkan lewat kubul. Ya. Nah, dubur atau kubul. Tidak membatalkan puasa. <clears throat> Kemudian apa hukum syurbud dukhan? Udah lewat ya? Syurbud dukhan? Hmm? Merokok. Ketika berpuasa, hal yubtilu siam? apakah membatalkan puasa? Naam. Ya. Membatalkan puasa. Ya. <clears throat> Karena asap tersebut mengandung zat-zat iya. unsur iya. yang sampai kepada me'dah sampai ke tenggorokannya dan sampai ke lambungnya iya. sampai ke bagian dalam tubuhnya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala Kemudian apa hukum menggunakan apa uh, uap atau oksigen ya bagi orang yang berpuasa ketika terjangkit asma apa namanya itu yang oksigen ya Taib. <clears throat> Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala yang seperti ini jaiz. Boleh bagi orang yang berpuasa sama saja puasanya puasa Ramadan atau puasa yang lainnya. Beliau beralasan karena <clears throat> yang demikian itu tidak sampai ke lambungnya hanya saja sampai ke rongga-rongga udara atau tempat pernafasan ya. sehingga seseorang akan bisa bernafas dengan mudah ketika sistem pernafasannya terbuka dan juga yang demikian tidak bermakna makan dan tidak bermak tidak bermakna minum. Ya. Dan hukum asal puasa ya, adalah sah sampai datang dalil yang sahih dan sore jelas yang menunjukkan kepada batalnya puasa tersebut. Kemudian orang yang makan atau minum ya, ketika berpuasa karena tidak tahu hukumnya. Eh, beda kalau yang sudah kita bahas, dia makan minum karena sengaja maka batal puasanya. Ya. Makan minum karena sengaja dan dia tahu hukumnya. Bahwasanya makan minum itu membatalkan puasa, tapi dia makan minum sengaja. Atau kasus yang kedua dia makan minum tidak sengaja. Maka tidak membatalkan puasanya. Dia tahu makan minum itu membatalkan puasa tetapi tidak sengaja ketika itu. Lupa atau yang semisalnya maka tidak membatalkan puasanya. Sekarang dia makan minum dan dia nggak tahu kalau puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, dia nggak tahu. Apa hukumnya? Hah? <laughs> dirinci. Jika dia adalah orang yang ah, hadis ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam, ya, kemarin masuk Islam, sekarang Ramadan misalkan. Otomatis dia belum apa? Ya belum belajar, belum bertanya, belum apa ya. Nah, apalagi setelah masuk Islam langsung pulang lagi ke kampungnya. Ya. Atau kondisinya dia orang badui, pedalaman, ya, nggak gabung dengan kaum muslimin. Ya. Nah, dia datang mungkin e, ke apa ini ke kota hanya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam. Nah, setelah itu sibuk lagi di gunungnya. Nah, nggak tahu hukum kalau puas apa maka puasa itu nggak boleh makan dan minum. Nah, kalau orang seperti ini, ya maka yuk yu'dzar diberikan uzur ya dan puasanya sah. Nah. Baik, puasanya sah. Namun jika dia adalah orang yang berada di kota atau di tengah-tengah kaum muslimin kemudian dia nggak tahu kalau makan minum itu tidak uh, membatalkan puasa ya maka puasanya batal walaupun dia tidak tahu hukumnya. Apakah makan dan minum membatalkan puasa atau tidak? Walaupun dia tidak tahu, tetap dia batal. Kenapa? Karena dia mukosir, ya. Karena dia mukosir orang yang lalai, ya. Kenapa dia tidak bertanya padahal dia berada di tengah-tengah kaum muslimin? Ya. Nah, yang mestinya dia bertanya. maka orang seperti ini batal puasanya. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, beliau merinci dengan rincian seperti ini. barakallahu fikum masih banyak Naam tambahan-tambahan faedah dalam masalah ini namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.